Ahlan wa sahlan wa marhaban. Sahabat KSNS yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pecinta, pengagum, pelestari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, calon-calon surga. Ibu-ibu, calon-calon bidadari-bidadari surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita akan lanjutkan tentang proses pembuatan kapal Nabi Nuh alaihi salam. Di ayat 37 Surat Hud ya, surat Hud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasna'il fulka." Nah, ini indah sekali. Sahabat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasna'il fulka." Al-fulka itu artinya kapal besar. Jadi Nabi Nuh waktu itu disuruh bikin kapal besar karena Allah Subhanahu wa taala ingin turunkan banjir besar yang menutupi seluruh apa namanya makhluk hidup di muka bumi, termasuk gunung. Jadi semuanya bakalan mau dilalepin sama Allah Subhanahu Jadi Allah perintahkan Nabi Nuh bikin kapal besar. Yang indahnya di sini, Nabi Nuh alaihissalam disuruh bikin kapal beka, eh, kapal besar itu di atas bukit. Jadi bukan bikinnya di di pantai, tapi bikinnya di atas bukit. Nama bukitnya menurut Al-Imam Abdullah ibn Abbas, nama bukitnya adalah Jabal Budah. Bukit Budah. Pada saat itu naik ke atas, Nabi Nuh hendak membuat kapal besar tersebut. Nah, waktu ingin buat kapal besar itu, Nabi Nuh bilang sama Allah Subhanahu wa taala, "Gimana cara bikin kapal besar ya Rob? Sementara aku tidak punya pengalaman tentang itu." Iya kan? Karena Nabi Nuh belum pernah menjadi tukang kayu atau belum pernah membuat kapal. Jadi dari mana aku bisa membuat kapal sebesar itu ya Allah? Nah, ini dalam lanjutan ayatnya wasna'il fulka kata Allah, buatlah kapal besar bi'ayunina wa wahyina. Wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bikinlah kapal besar ya Nuh bi'ayunina wa wahyina dengan pengawasan dan petunjuk dari kami dan jangan lagi kamu berbicara kepadaku tentang mereka orang-orang yang zalim ai la tad'u lahum wa la lahum jangan kamu doakan mereka jangan kamu istighfarkan mereka tidak usah lagi kamu mendakwahkan mereka innahum mughraqun sesungguhnya mereka akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang menarik di sini, sahabat. Bi'ayunina wa wawahina. Bikin kapalnya itu bukan semaunya kamu. Bikin kapalnya itu tidak dasar pengetahuan engkau atau tidak dasar sepengetahuannya umatmu. Tapi bikinlah bi'ayunina. Dengan penglihatanku kata Allah wawahyina petunjuk dariku. Artinya apa? Fadkuruni adkurkum. Supaya Allah ingat selalu, maka kamu berzikir padaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya. Jadi, selama pembuatan kapal itu berlangsung, Nabi Nuh dan umatnya tidak boleh berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir supaya Allah mau ngawasin terus dengan rahmat Kan tergantung kita. Kalau kita mau ingat Allah, Allah ingat kita dengan rahmat. Bi'ayunina. Wawahina sesuai petunjukku, kata Allah. Jadi, kayunya sesuai petunjuk Allah. Ukurannya sesuai petunjuk Allah. Bentuk kapalnya sesuai petunjuk Allah. Kalau mengenai kayunya kan ada ada khilafiyah ulama. Ada yang bilang kayu jati, ada yang bilang kayu kauka, wallahu alam bisawab, tapi pada dasarnya pembuatan kapal itu memerlukan waktu ratusan tahun. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya tidak mempergunakan kayu dari pohon yang sudah ada tapi menanam ulang. Jadi Allah perintahkan tanam ulang kayu di atas bukit itu. Jadi sambil nanam Nunggu setelah hampir seratus tahun, hampir puluhan tahun, baru ditebang, nanti ditumbuhkan lagi terus sampai pekerjaan itu selesai. Di sini Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada Nabi Nuh dan umatnya untuk mempergunakan kayu yang betul-betul halal dan ditanam dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Jadi bikin kapu, uh, uh, perahunya begitu. Nanam ulang. Sesuai petunjuk Allah. Nah, waktu Nabi Nuh, Nabi Nuh sudah di atas bukit. Tidak pernah lagi di bawah. Biasanya kan tiap hari dakwah gitu kan. Tiap hari dakwah. Tapi kali ini Nabi Nuh hanya ada di di atas bukit bersama uh, umatnya. Lama-lama orang-orang kafir ini kangen juga sama Nabi Nuh. Kangen apa? Kangen mau ngeledek. Kangen mau celak Nabi Nuh. Hah? Kangen ingin mentertawakan Nabi Nuh. Sebagaimana di ayat 38 Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Hud. Wa yasnaul fulka dan ketika Nabi Nuh sedang membuat apa? kapal besar. Maksudnya di Bukit Buda. Wa kullama marra alaihi mala'um min qaumih sakhiru minhu. Setiap datangnya para pembesar-pembesar kaum Nabi Nuh Kaum Nabi Nuh terkenal dengan kaum apa? Saya tadi belum menyampaikan ya. Banu Rasib. Banu Rasib. Jadi ketika para pembesar-pembesar itu datang kepada Nabi Nuh alaihi salam ketika itu Nabi Nuh sedang membuat kapal. Sakhiru minhu. Mereka mengejek Nabi Nuh. Di antaranya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda di antara ejekan mereka terhadap Nabi Nuh di antara mereka bilang begini Ya Nuh, kunta najjaran ba'da an kunta nabiyya. Ya Nuh, safina alal jabal. Maksudnya, ya Nuh, sekarang kamu jadi tukang kayu. Kan dulu nabi. Ya Nuh, kamu bikin perahu di atas gunung. Jadi dicelak-celak seakan-akan Nabi Nuh ini orang yang tidak berakal lagi bagi mereka. Tapi apa waktu itu jawaban Nabi Nuh? Kalau in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Jika kamu mengejek kami, kata Nabi Nuh, sesungguhnya kami pun mengejekmu. Sebagaimana yang kalian mengejek kami. Maksud ejekan kalian itu terhadapku. Dengan mengatakan aku ini, itu, itu. Padahal itu pada hakikatnya adalah ejekan bagi kalian. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala tetap memperingati Nabi Nuh untuk meneruskan pekerjaannya. Dibuatlah kapal tersebut akhirnya sahabat. Nah, setelah eh, pohon itu tumbuh, kemudian Nabi Nuh menebang pohon tersebut dan pada saat itu Nabi Nuh hendak membuat kapal. Bagaimana kisah pembuatan kapalnya? Dan berapa ukuran-ukurannya? Insyaallah saya akan sampaikan menurut pendapat Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma wa ardahuma tentang ukuran kapal tersebut dan berapa tingkat kapal itu setelah yang melewat berikut ini.